Oh! cerita dengan judul Jualan Bakso Pakai Periwangan Jin. Thank you. الشعر Ada beberapa tempat wisata yang menarik untuk dikunjungi Ataupun tempat kongko-kongko atau nongkrong bocah-bocah Bojonegoro Sebut saja namaku Bintang Asal dari kecamatan Kalididu Bojonegoro Di Bojonegoro memang terdapat beberapa tempat wisata-wisata Yang tentunya juga wisata ini ada juga yang tidak mendapat perhatian dari pemerintah Terutama masyarakat masalah perawatan dan kebersihannya. Tapi bukan itu yang ingin saya ceritakan. Tetapi sebuah tempat yang kudatangi dan didatangi banyak orang, namun menyimpan misteri yang membuat mata saya terbelalak dan sok luar biasa. Inilah cerita selengkapnya. tanggal 1 di bulan Agustus. Aku habis saja gajian. Rasanya ingin makan siang. Sesekali saya ingin makan makanan yang agak mahalan. Berawal dari rekomendasi teman-teman kantor, ada salah satu rumah makan yang tentunya banyak dan ramai pengunjungnya atau pembelinya. Rumah makan itu cukup terkenal dan kabarnya rumah makan ini juga didatangi pejabat-pejabat wilayah Bujonegoro Tuban ataupun artis-artis lokal. Karena penasaran seperti apa rasanya dan kebetulan perut mulai keroncongan, langsung saja saya menuju tempat atau lokasi. Sesampainya di lokasi saya langsung parkir sepeda motor dan masuklah saya ke dalam rumah makan itu. Memang yang dikatakan teman-teman saya benar adanya. Rumah makan itu benar-benar ramai sekali, sangat penuh. Semua kursi terisi penuh sampai-sampai saya harus rela antri menunggu meja yang kosong. Tak ada salahnya merokok dulu di luar. Entah kenapa mata saya juga tertuju pada lukisan perempuan berpakaian seperti ratu kerajaan zaman dahulu. Seperti menatap tajam. Ah, sudahlah, saya juga bukan mau beli lukisan dan keluarlah saya di depan parkiran karena di dalam tidak diperkenankan merokok. Tiba-tiba sang tukang parkir menyapa saya. Wah, kalau jam segini memang agak lama antrinya, Mas. Boyo tadi berangkat isuk-isuk melulu. Aku lagi ngerti toh Pak nek gini-gini ini enek manganane sing enak, baksone mie ayam sing enak. Lah kok orang ngerti nek ramene koyong ini? Yo, nek gak enak yuk gak rame nih, Mas. Mas, sampean wis ngerti apa durung peraturane rumah makan iki? Sang tukang parkir mulai tengok kanan kiri. Ah, eneng ngopo to, Pak? Sepurane aku ya durung ngerti peraturane piye. Neng kene enek toilete loro. Siji dekat kasir kae. Sing sijine cedhek karo dapur. Tak elingne, Mas. Sampean ojo sampe mlebu toilet dapur kae yo. Ya. Lah, Emang eh, kena apa tuh pak? Apa kui toilet karyawan apa biye? Tak sempat menjawab sang tukang parkir sudah terpanggil oleh pekerjaannya dan meninggalkan saya begitu saja. Saya intip sekali lagi di dalam. Ternyata ada satu kursi kosong. Kebetulan dekat kasir. Akhirnya saya pesan makan makanan yang berkuah. Mohon maaf, tidak saya sebutkan jenis makanannya atau namanya. Pesan saya setelah mencicipi makanan di sini benar-benar luar biasa. Wow, enak banget. Jari ni wong jenegoro enak raukur. Pantesan di sini nggak pernah sepi. Belum lama saya menikmati makanan itu ternyata saya kebelet pipis. Ingin rasanya buang air kecil. Saya mencari toilet sambil tengok kiri kanan. Tiba-tiba saya dikertak oleh pelayan di situ. Eh, Mas, toiletnya raning kini ini kalau kilo. Ojo sampai keliru melepuh kayak gini. Saya kaget luar biasa campur sebel juga. Tapi ya sudahlah, banyak orang di sini nggak enak ribut-ribut. Sambil berbaring, rasa penasaran saya mulai menghantui pikiran. Memang kenapa kok gak boleh masuk ke toilet yang di dapur itu ya? Bahkan sempat tadi saya melihat di dekat dapur ada tulisan peringatan yang berbunyi, siapapun dilarang masuk toilet dapur. Seperti ada yang tidak beres di sana. Baik, besok aku akan datang lagi ke sana Esoknya memang saya datangi rumah makan itu untuk yang kedua kalinya. Sesampainya di sana sang tukang parkir mengingatkan kembali pada saya. Awas mas, jangan sampai salah masuk toilet lo. Peringatan itu malah membuat saya semakin penasaran untuk memasukinya. Tak lama makanan saya datang, saya mulai mencari waktu yang tepat untuk mengungkap isi toilet itu. Tuhan benar-benar membantu saya kala itu. Tiba-tiba ada pelayan yang tak sengaja menjatuhkan piring sehingga semua mata tertuju ke sana. Dan tak cukup itu saja, pelayan lainnya ada yang menjatuhkan kopi ke customer. Suasana rumah makan itu memang sangat ramai. Dan atasan si pelayan itu pun marah-marah kepada si pelayan yang ceroboh. Saat itu seperti Tuhan berkata kepadaku, Inilah saatnya kamu masuk ke toilet itu. Dengan rasa was-was berjalanlah saya menuju dapur dekat toilet. Seperti tidak ada yang memperhatikan saya. Semakin mendekat, badan saya serasa lemas. Ulu kuduk saya merinding. Seperti ada aura mistis yang sangat besar. Di dapur ini memang auranya negatif banget. Sehingga kepala saya agak pusing dan lemas. Setelah saya buka, Ternyata isinya bikin saya sok berat, muntah dan mau pingsan rasanya. saya buka toilet yang terlarang itu, mata saya terbelalak, jantung saya kayak mau berhenti, kengerian dan jijik jadi campur aduk di situ. Anda tidak akan mengira di toilet rumah makan yang terkenal itu ada sosok yang sangat aneh hantu, kuntilanak, jin, gendruwo. Ya, bukan ternyata, bukan itu, bukan sama sekali melainkan sesosok manusia yang terbaring lemah tak berdaya, setengah bugil, cuma terbungkus kain sarung. Lelaki yang saya perkirakan berumur kurang lebih 40 tahun itu seperti sekarat. Seluruh tubuhnya terbungkus oleh borok-borok bernanah. Sekali lagi saya tegaskan, seluruh tubuhnya penuh borok-borok yang sudah bernanah. Keadaannya sekarat, tak bisa bicara, seperti koma, mulutnya komat kamit, Adanya bergetar hebat, seperti tidak ada yang menolong di sini. Ada apa ini? Apa yang terjadi di sini? Belum sempat saya mendapatkan jawabannya. Saya sudah ditarik oleh salah satu karyawan di sini dan memohon saya untuk benar-benar merahasiakan kejadian ini. Mas, Tolong, sampean jangan bilang siapa-siapa tentang apa yang sampean lihat tadi. Kalau sampai ketahuan, kita semua mau kerja apa, Mas? Saya tidak bisa berkata apa-apa waktu itu karena masih sok berat. Saya langsung lari ke depan. Saya ingin pulang sesampainya di tempat parkir saya langsung menarik sang juru parkir. Pak, tolonglah jujur dengan saya. Siapa itu orangnya sekarat penuh borok? Ada apa dengan rumah makan ini? Tanya saya kepadanya. Loh, sampean lihat Thomas? Iya pak, udah tidak usah bohong sama saya. Saya sudah lihat pria sekarat yang ada di toilet itu. Sang juru parkir terdiam sejenak sambil celingukan ke kiri dan ke kanan. Takut ada yang mendengar. Iya itu mas, yang bikin rumah makan ini ramai. Mas tahu orang yang sekarat di toilet itu, yaitu pemiliknya mas. Hah? Maksudnya gimana toh pak? Lah terus kenapa nggak ditolong orang sekarat itu? Jadi si pemiliknya bikin perjanjian dengan setan mas Semacam kesugihan. Kalau orang Jawa bilang dia mau berkorban seperti itu yang penting perkeluarganya dan bisnisnya lancar. Hah? Jadi maksud bapak si pemilik rumah makan ini menumbalkan dirinya sendiri demi penglarisan rumah makan ini ya pak? Belum sempat si bapak bertanya, saya langsung potong dan bertanya lagi. Pak, saya tadi sempat menemukan piring dan pisau di sebelah orang sekarat itu. Apa jangan-jangan, jangan-jangan daging masakan rumah makan ini diambil dari borok orang yang sekarat tadi ya Pak? Bapak tadi tak menjawab hanya menghela nafasnya dan kembali bekerja. Saya pun langsung pulang dan muntah-muntah di rumah. Saya benar-benar kapok. Saya tidak akan ke rumah makan itu lagi. Awalnya saya tidak percaya dengan cerita ini. Namun beberapa kesaksian teman saya dan yang pernah makan di situ memang mengakui, yaitu rumah makan itu memang bersekutu dengan setan. Itulah cerita singkat nyata dari saya Bintang untuk semua jimatres-jimatres dimanapun Anda berada. Salam jimatres, salam misteri. Au.